Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. wal kitabil mubin. Amin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu fi mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.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 يغشى الناس هذا عذاب أليم Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Inna kashiful adabi qalilan inna Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia.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 Juga kebun-kebun, serta tempat kediaman yang indah. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, atau kaum Tuba, dan orang-orang yang sebelum mereka, yang telah kami binasakan, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين Dan tidaklah kami bermain-main, menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Inna Sungguh, pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Kalmuhli fil hamim seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. كذلك وزوجناهم بحور عين Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.